غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح Wa in anaktum minhum rizqan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana fakiran falyahkum fil ma'ruf. Wa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wala tuktu fusaha, wala tuktulan ojo ngakakna sira kabeh ayuhal auliya, he sira-sira wali. Atufaha an bro-bro bocah sing isek goblok isek ra ngerti iman. Ail mubadirin atrite wong sing nglakoni tafsir kabeh. Rampangan kabeh kok ora kafir nerijali sing bro-bro wong lanang wanita ilam bro-bro wong wedok wasibanan bro-bro lagi. Amwalakum ing dunya kang mbok rumah sira kabeh. Manane amwalakum dikese dunyane ya sama alatikan. Ki aikum kang ning kekuasaan sira kabeh. Alati kang jalan kang gawe sapa apa apa walakum kedhi sira kabeh digawe diaman ing wong kang semen. Mas daru ko kakumu di ma'asikum wa sholati awadikum. Tegese dimeneng sira ing dalem ngurusi ma'isai sira kabeh wa sholati awadikum lan benerno kebengkoane sira kabeh. Awat ku manane kebengkoan ya utawi kesalahan. Fa itu uha mongko nyalano kepong akeh ngambil diwe wajib. Wafsi kiro asin kaji manca kima, mata kumu bil sekarang Jadi barang yang jumenang kelar mau alam siya itu kira kira War suku hum fiha. suku hum lang ngerti kaya ini ya, siro kabeh. Pokoknya kaya ngatur eh, mangan siro kabeh. Hum ing yata mafiha yang dalam ambal. Abdi mudu. Sekecilnya kaya mangan siro kabeh. Hum ing yata mamindah dalam ambal. Wakul lang ucapan siro kabeh lalu maring datama, kolang kelan pengucapan ma'rufan kang dikenal atau kang ya kang ape kang maklum itu hum sekecil jajiannya sura kafe itu kata wa saya itu itu nggak nane jajiannya sura kafe enggak sama idatan kan janji jamilatan kang ape Pintu ini kan ya kayak sama amalan dunia ya sama. Tidak harus satu nalikane wis pinter sopo ya sama. Wakarulan musio sura kabeh stabiru tegese musio sura kabeh al yatama ing propro kaya den sebelah guru wis grene balik ya sama lan suruh ini wa suruh saya sama yatama awal ini dan tinggal ya sama Hatta ida kalagu sehingga nalikani temu kota ya sama anikah ing umur nikah soru tegese dadi sapa al sama ahlan iku layak lalu maring neka di istilah misalnya di mutumani awis ini tau umur. bahwa wa asinul istiqmalu khamsar yaitu sempurna umur limulat apa kan kasyafi. Fa'in anak semua kalau mengerti siro kafe, absor tum dikasih ngerti siro kafe minum dan lihat sama. Buat lirik dan ingin pinter. Sekolahan dikasih kepatutan di sini dalam agama lihat sama, wama dihim dan sinan lihat sama. Fakta umum kanyerah nawa siro kafe ilahi maring lihat sama, amalahum berasa lihat ya sama. Ya ya ya Walau tak dulu ansumangan siro kafe yang amalal lihat sama, ayuhal aulia ikrofan hale istrof. Dewi hakim yang namu hak halun, lebih darah hale kesusu ing badilina kesusu dikasih. Bila infatiha maring min fatma amal makofat esbaru Karena khawatir yang tokoh kebisi sebuah ya sama Rusak saya halid pinter-pinter kabeh Kalau zaman terjadi wajib ini surat buat asimha Penyerah nolin dan amal ila imarnya sama Waman disapane wong kana ana sapa manal awliya sentro perwali kebanyian itu kebanian iku sudah kal ya tafsir mongko apike mendo sapa wong maksudnya orang menggunakan fasilitas daya Kaya ikhfa tegese mendo sapa man an ini yatimi sang dinyane daya Bayang tani ala nek sapa utawa gelem sapa wong min amlihi saking mangan mali yatim. Wa man disabani wong kana ana sapa man fakiran ku fakir. Fal yakul mung mangan sapa man iki saking ikilah malil yatim dimarusi lan ape. Manane ape ukurane dikot di ujro di amalihi yaiku kadar ujro opae ngamale wong. Faidah sepatu mongko nalikane nyerahno sira kabeh ilmu maring yatama yatama walau ing dunyane yatama fa asiku mongko yo ya kesaksian sira kabeh alaihim ala isyaqi. Wa alaihim maknanya ala ijazi amal yatama. Ala yatama annahum lamu bahasa. Temennya wong akeh kalau yatama itu senompo sopo yatama yang ambal. Wa sumlan lan tiga sirakatu. di ala yaku asfaya ratu iso ke istilah penompo persulayaan. si umum kembali sirakatu dari bayinasi maring saksi. Wa hadau tadi itu amru irsasi itu perintah minjik no. Maksudnya orang nanti wajib berdoain. Wa kafalan ikuti sopo. Illa di Allah. Alfa uti ka ida ida pana ngitung Hafi dan kesing kang ngitung Dan kang joko ya amali kolki Maring berpang amali masuk ya Allah Wa muhasabat ihim lan neng Dan wong akeh ning balik kolku Wa nazala rohkan lima alaihi kerja Kalau terang masalah ya sama Kalau cerita masalah konsep ya sama gitu. kalau agama ini hukum dasar agama itu menolak kayatin itu di rumah saya ya, karena sistem waris, jadi itu sebalik tenggini sistem kerabat. Misalnya bapak mati, sing jiman jilatil ab, niku paman. Paman ini dulure bapak, am ya, am ini dulure nabah bapak. Nak dulure itu jenisnya akwal pokok. Jika ketika Syed Abdul Wahab kabundut, itu tengah Abdul Muthalib pewaris terdekat itu agun Fatih. Kata jenisnya wali wali nikah mungkin nak bapaknya mati, Nambah ijek yo, wali ini mbak. Nambah rano wali ini tidur kandung. Buatan dulur ya, tidur apa? Kandung. Ada Tapi nak begini kafalatul yatim, niku am, nopo? Am. Berkaitannya dengan umat. Ini rumah orang tenang dia, dan buatan salah kan. Nah kemudian ini orang seneng rasa seneng, boleh naik ilmu di rumah. ke sebagian tatanan sosial itu anut hukum manusia. Ya orang orang kalian malah sih. Ami manzilatil silap. Mengenai ketika saya Abdul Kabundut, sing rumah sinten Abdul tadi. Ini juga keurusan waris Abu Am ibnul Am macam-macam waris Abu Ini sih neng Arab, itu ada jenis waris Akila. Waris Akila itu waris Abu Jadi nak misalnya orang wong mateni uang terus sisa itu tiga talo. Iku nekut satu contoh, satu satu contoh. Ini dia mukhlas, dia yang paling besar satu contoh. Iku berat kan. Berat banget orang kuat terus ditanggung waris asuk. Waris asuk itu waris yang gak menjadi buruk. Jadi orang pintu, orang abun, raja dunia, keluarga besar kerabat, ya keluarga nama besar. Nah barokahnya itu orang terbiasa rumah ponaan, rumah ponaan, macam-macam. Jika nggak perlu yayasan, jangan ya, perlu dicol ini mau tidak yayasan bang, ya orang perlu apa? Yayasan. Nanti penting lah, Sebab itu gambaran Quran, saya tim nak bapak mati duit ini dikelola paman-paman. Kau pasti Pak ini, Kau tahu duduk di Bapaknya waris nopo asetkan. Ini rumah waris nopo asetkan. Mereka ada rasanya. Nak caya tim di dunia dikelola penyakit. Gak usah mangan dunia Pak ini, Mereka mari diiri di sana. Ya iya, diiri nopo di sana. Artinya nak caya tim mangan dunia Pak ini kan jatah di sana ya kan. Paham ya? Engkau kan dia ya sensitif. Mulane waris yasin bayangan Quran yasin di dunia kon mangan dunia ini saya yasin ibu dewi. Paham ya? Nah wis dunia ini saya yasin diserah. Lagi Quran paling gak mlaku ning jo. Kocah wong kowe nak mati grasele. Entrang Quran ning kowe. Karane ning kene bayangane yasin dunia ini sekolah apa dhewe Pak. Yasin gede dunia ini sih. Diwoso wong ngene-ngene iki kira-kira mati kok. Jodoh musibah lho. Manis bingung, lon rang lho bingung. Jadi wa'atul yatama itu apa? Amwal. Jadi dengan itu. Nah, ya Indonesia gue temuin zaman sampai urut gue kelaparan. Wah itu yang paling ya rawan. Wah akhirnya rawan itu menambah kemiskinan. Akhirnya dititip orang pantai asuhan. Ya kan misalnya kau ngurumat ya ini aku jual babi ya. Peminatnya ya akan Waktu krisis wono, oh, wah ya perusahaan. Oh, oleh rumah terus oleh mangan nganggu gaji ujroh nisir. Ya. Misalnya anak yang suka, misalnya anak yang kepala, bukan asli jual babi. Kau buat rumah gue boleh. Gue ngumpul ujroh nisir. Ujroh nisir misalnya Rai tak dua itu tadi dia gaji biro. Kue mere tak bisa kena oleh ngambil untuk jadi saya tilu rumah ke dunia ini bapak itu untuk gaji songkok. Ujung nopo misi. Nah, ilmu itu macet di kalangan seorang bapak yang mati gajah. Nanti mulai saiki bercita-cita lah mati secara baik. Sehingga anak kamu kembali itu membuaya dua asul ya tama amwala. Jadi gede dengan ayat tinggi. Lalu kalau suwun dengan senajan bagai saya isi melarat lah, itu yakin sebagian melarat itu musibah. Orang kok krono, ketika melarat buat tapi ini Quran, jadi bayangan ini Quran itu mati, warisi dibagi. Jika Quran ramai detail, nak jadi anu separuh, nama ini aku kafiri, nggak dizakari itu hasil, bersahian itu ini. Nah ibu seperenam, nah anak-anak, nah anak-anak sepertiga, ini ini tiga. Tapi gunanya apa bakat iki nak mati nopo? Malah dia ini kon ngomong nggak wonten utang piutang. jadi kau parah itu. Jadi itu salah kabeh, makanya kita harus tobat. Mana kalau saya senang. Rian Mbak Hamid Kasiran ini, Mbak ya, Ahmad, nanti tanggih mangkel ini, Mbak santri itu melarat sama ini. Cuma cuma dalil pentingnya melarat, ini gue kasih dia belanja. Tanggih <laughs> mangkel yang berkoro, tarian melarat itu jadi generalisir, jadi gerakan masal. Mati alatannya beliau, gue rasa digerak oleh sahaja kok malah. <laughs> Digerak, merasa, rasa, ya, jadi senangnya tapi rasa gue digerak. Iya penting. Ya rasa tersinggung. Enggak ya, tinggal kalau orang rubah mana ya itu benar rupa tuh. Semoga sampai ya. Jadi <laughs> itu teman dia mati saja, dia mati dengan ampe, yang tertet, yang <laughs> berkeradaban, dia mati itu apa? Jadi benih itu dibaca, Quran ini benih itu dibaca. Quran raih kok mati ini raih iso dibaca sebanyak itu. Paham ya? Jadi mati ini raih iso dibaca, ambil ayat Ayat ini bayangannya, nak wali yakin juga ya oleh mangan, hartanya kaya yakin. Nak marat oleh mangan, kelawan kasar isroh miskin. Berarti UMR, nopo UMR. Terus mau meluruh, nak teman ketin para pengirat. Dan ini yang salah kita. Para itu si kiai, bahwa tetangga ini wajib lomo. Terutama lomo yang berdoa. Dia lomo yang berdoa. Misalnya yang kula alami bolak balik. Misalnya mati itu mati. Mati itu terus setengah sekian ya. kali DKI itu duit tiga meter tua setengah wong kemudian mati lagi kiai kan ya, ya sinani suwi tahlilan suwi walhasil rot biaya ini gak bingung satu persen nggak ini fair saja ini kan ilmu ini maksudnya berdoain jadi misalnya tidak orang kita, balik pulau kita kan itu anak pulau kita min nah sebelum kita min ini kemungkinan terbesar istrinya Mas Hafiz itu memutuskan dari harta induk. Sing sebetulnya sudah ada harta istrinya Mas Hafiz. Sudah miliknya saya. Karena misalnya bujur lima satu kan untuk sumun delapan kan. Hmm. Untuk hendak kan tetap mau anak. Hmm. Kalau kita agak gelemangan tugatan, itu loh goblok. Ya ono sing waro iya nak tahlilan ora gelemangan. Salam ikan gak umat, ora gelemangan. Alasan itu nyari tahap. Itu cara pulau goblok. Goblok kayak gini. Niat waro iya, tapi ono goblok kita cuci di dene ramangan lan tetep tetap, hilang kan? Iya. Orang-orang bisa tidak hukum ya, coba perasaan Jawa negeri apa? Kita hukum lah. Ketika nyatanya rasi pangan kan bukan berarti balik kan, ngetes kan? di mata kan. tidak nak ya, bila nolak kan, iya. balik. Ini orang tangguh perasaan nggak hukum besar. Tapi nak makanan? Iya, Kasih di mata kan, hilang kan tetap dia mangan ramangan hilang. Ya. Cara pulau dari ijab ini bagus, saya makanan di pangan. Kan? Nah tapi solusinya orang-orang paling gampang ngelomong anggap aja melurak meniku misalnya kayak marung gak rombol aja ya sih salam dari kata kata itu anggap aja marung halus nyelang no kewajiban berbunuh air karena kalau kayak gak niat ngono berarti dia mangan aku malin yakin nah nah pas-pasan kan gitu kayak kurang jadi nah kira-kira orang itu ya sama enggak kalau pulau itu nah, kira-kira orang pulau itu ya kata saya Nah, cara kulon itu wajib berdoa. Karena ini solusi terbaik. Cara kultur ya sama-sama enak. Cara kamu ini kita olahkan. Cara ekonomi nanti tidak punya tiket. Ini Sultan Jaya pun terger terger. Paham ya? Itu bolak balik yang rusak tatanan sebuah masjid. Solusi paling enak itu ngomong. Karena ini dibanding Nabi. Wala yesu khaliji ibun lakasa ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, karena nak butuh kiri nanti kok wajar kan. Motok tamu lagi hormat. Akhirnya keputusan wali wali ini saya kan hormat tamu. Padahal ini pasti nanti ngambil harganya saya. Ya enggak dong, perono nomah kan, itu mateng. Kemudian salah dan datang kemudian. Berarti yang ketua pertama kan tetap punya saya kan. Kita tinggal jaminan macam. ini kalau kula, ini tengah-tengah, sementing kowe lomo. Lomo ini solusi. Misalnya pas itu berarti gitu dua ya itu ngutang kapan-kapan sih kayak. Apa aku ngomong? Ini nama ya turun nasi butuh nih nah, kenapa? Nah. Lu kalau tak lakukan itu, tak hitung. Jadi yatim sing apa wali sing mati, ninggal yatim sing hati-hati. Terutama sing jadi jadi kan, karena salam dan kan berarti. Itu butuh hati-hati karena ini wes milik eh ya. Waktu keluar malah suka beli kecil malah enggak. Anak beli kan begini. Misalnya Bujana Rizal Bakri, misalnya Bapak Jika. Itu itu logika. Seperdelapan sama sak miliar, ya, itu ratusan juga. Itu aja yang salam dan orang Jai orang Yuta, itu saya tulis loh. Nanti kan gak layak yakin kan? Paham ya? Nah, dia nak uang suka beli itu. Kan untuk warisan sumur, kan untuk warisan sumur. Sumur ke sak ya. itu uang sih kan? Mana songkok uang ya? Artinya misalnya salam dan lain kiai orang juta, kan itu aja. Zakai, Zaujah ya kan? Dan tak sekali kan hanya nah, juga biasa kan? Karena itu miliknya Zaujah. Ya Zaujah ya itu dewasa kan tidak punya keputusan. Mana istoro pulo? Nah jadi dia luwes gampang halal mana dengan yang Karena Kan kita di sini, bang suka bang panas potensi halal lu gampang untuk ya, sebetulnya. Karena itu gak duit dramatis datang nyowo kan. Kan juga market. Kan <laughs> ya? Lah wong melarat itu kadang nyalami dia itu duit batas suasana eh batas lonjo. Mau juga. Memang kesannya sombong, tapi itu juga lu apa? Tak buat sombong lu apa? Kemungkinan salah lu ini. Lu kalau lu buat kenapa malam, kalau nanti di bandara ketemu pada kalau Jakarta itu, itu dia tumbas. Tapi kan paling banyak bisa ini. Ini kayak sih sih dia bayar pasti. Asal pasti dia masih, kenapa? Kalau itu sih pasti dia ngitungnya, dia satu hari itu minimal ganti empat kantor. empat kantor itu parkir di Jakarta misalnya sepuluh ribu. sepuluh ribu, kali lima kan lima puluh, Kalau kali satu bulan, satu juta setengah. Malah dia nggak sampai jadi ke jadi dia itu parkir. Karena dia dia itu satu bulan untuk uang parkir satu juta setengah. Satu hari kan misalnya ganti toko, ganti mall, misalnya ganti kantor kan, lima puluh ribu kan, kali satu bulan berapa? Artinya kita nih tembak uang tugas yang ngawur ini. Kita setengah itu kan, kita kan. Nah, saiki kowe sakit santri marah kebetulan. Dikono kita sik. Jadi kadang kita bingung orang orang orang milih santri marah tinggi sombong tenan. Ini itu kita kabeh. Itu ya itu mungkin. Ya, tak ada ya, dia oleh Akbar ya. Yo, saya kepilih itu tak terang lo ngene Lu ya kan satu kan? Kemilendi. Saya tenggelam itu. Saya itu pengeran, itu pengeran. Jadi, jadi kau ada yang santun larat jadi sombong. Tapi buat tompo tanpa kompensasi marung alus. Iya. Ya, indah marak turun api kudu di Ada marung alus agak cukup mas terus kalau mau kan agaknya marung alus kan. Mau ngejek berarti kan. rakyat ini dia apa? Nah, ini pertama yang rokok dia nak kepengen gue ilmu baru kan. Mana ini jorok aku yakin. akumulasi mulai itu sudah tinggi. <laughs> Ya betul. Aku yang yakin aku Ini maksudku itu. Jadi rauh tinggi, tapi itu di ilmu. Ya tinggi, tapi itu nopo di ilmu. Ini caranya lu mau. Ya wes gambaran itu anjaya ini dunia ini rauh lagi banget. dikelola. Ya kemarin yang mati lah ya sopan Jadi mati di Islam dia kena citrakan ya. Artinya kena citrakan. Warisannya dia kena citrakan. Aturan yang urut dia kena ciptakan Anak mati lah gak kena ciptakan, nah, Dia oleh bapak. Wa atu lihat sama amal. Amal rau. Jadi wa atu lihat rau. Ya. Utang ya. Jadi kan nanti mampu. Wa atu lihat sama. Orang-orang amal. Orang-orang wa yang ngono nang bedino temaan mau saya itu. Mulai dari kemarin. Marah-marah sing gak berperadaban cuma. Marah itu sing sopan. Yang gitu. rada sopan lah. Untuk bahasa marah itu terdil lah, terdil lah. kabeh kan batas syariat. Aturannya wong mati itu meninggal amwal. Sehingga orang hukum wa ya, sudah sama. Hmm. Ini itu tuh paham ya. Nah, terang dong senangnya tersinggung. Hukum ya, tersinggung tersinggungan orang ya, orang hukum ya kok. Di pulau suwon ya masalah ini penting sekali. Kalau zaman Joko ya rapat pikiran Marisiano. Itu nak kemauan ya dan itu mari. Kalau orang terlalu nafsu, orang terkuatir anak kalau di mana bukan. Tapi dia saking dibatas Quran. Kalau rian nak dengar jadi dia warisan pembinaan. Kalau kuatir nak pas mati, batasan Quran buat nenek tentang kulo. Lalu mandi semua kulo, Kalau tiru gue mandi orang. Lalu sih jelas orang krono tuh mah wajar anak gue buatan mangan nenek. izin gak pengenan. Pasti terang lo betul isi kumuwah ya Allah sih kum dizakari sofadil. Nah, Lain pengenan nusa ankobat nada ini kalau guna terusa. Nah, ada orang tua ingkarat wasitatan. Kalau si buah agak sebesar sih boleh mati nih. Uh, aku yakin sedikit kau ini kuburan. <laughs> Tengah ini ini yakin ini, tengah ngaji ngaji. Orang orang awam malah kami. Dia kata pengiran dan nah, gua awam sih bukan kok. Ini kalau yang dikonjorin, kita mau mahal gitu. Kita mahal ya kita pakai paling itu. Mau angkel karena ini Angger sholat itu batal ingkana aliman amin. Batal Betul loh kita sih wong alim. Justru gara-gara wong alim sholat itu sering batal. Yang batal itu antara aliman amin. Tapi nak bodoh kan? Beda ya. Betul itu wong alim malah sering batal. Ayo iya, nara nara alim kan orang. Kalau ini itu gara-gara dia ngaji saya ikut kita kemarin. Itu diteror, di diteror. Nah, dia kan? Jangan ya. Nah, malaikat lain ya wong tapi kira jaga dolen Misalnya ada pakai malaikat yang dikubung, masa ora kebuk. bapak ku tang wajibi ra Jadi ngomong dia ora rasul, kena kiai malah sifat azab. Salam kabeh ngaji gitu. Kadung nopo ngaji. Jadi bayangannya Quran ya wong mati ini tinggal warisan. Tiga disakat wali ini sopo, cara ngelola bagaimana? Ketika khas harami mangan dengan saya. Mau Quran turun yang Indonesia gak kan. Karena amal ya taman hilang tujuh orang-orang. Nah, orang-orang kan gak perlu dibatas itu pangan bilangnya. <laughs> Ada mangan angin orang-orang. Jadi menunjukkan Al-Quran ini turunno ora bayangno ekonomine sampeyan. Bayangane ekonomine Marsi iku sugih. pokoknya ana sing dikana. Paham ya dari luar suwon nanti anak kami aja sing ono yatim itu solusinya lomo. Nak gak mangan di sini. Solusinya itu lomo. Wajib lomo aja ini berdoa karena menggantikan saya yatim. Kecuali juga banget, juga nah, banget tak boleh itu, Yang memutuskan itu kan istrinya, ya jelas ya kan saya ini pilih kan. Istrinya untuk sumun, sumun sampai dua sak miliar, terong miliar, kan mesti banyak benar ya. Paham ya? Tapi nak sumun sampai pitik ngolu, terus turu loro. Kan? Sementara biaya kematian mesti kena kan? Data yatama kena kan? Nah, makanya kan aku pengen kan ada tiga ibu paling halal malah nak di salam tembak untuk potensi halalnya tinggi. Teman ya, ah, aku jenuh yang suka mergawe ini suka. Kodoh aja, wong marah itu udah ada maklarang rasa. Masalah potensi suka zaman akhir kodoh. Sebenarnya wah haram ini kayak mergawe prostitusi, mergawe malak, itu haram nopo ini enggak ini haram. Nah kita coba tuh malah, tuh malah. Enggak iya dong, misalnya wong suka ning toko pandangan kerasan malah potensi bayar pajak di Wong melarang malah itu atau alasannya melarang. Wajar haram bayar pasti kebersihan korbannya marah tukang sapu itu percaya kan? Marat malam marat kan udah. Beliau iya orang marat kan ini orang bayar alasan kaki umar marat. Tukang sapu ini kan gak kebayar. Berarti marah malam marah kan? Lu kita ngitung bukan karena ketemu melarat, ini buat toleransi korbannya ya om. <laughs> Jadi malah repot. Quran cara turun ning Solo repot tenan, terangno repot tenan. Paham ya, jadi wa atun sama amalan. Ini ora iso diwaca ning kowe. Kok amale ra ono, akhire wa atune. Ya? Kok sepuro pangeran. kalau si surat marah ini harus pangeran. ini. ya bayangannya pengiran itu mati itu ada ya aturan eh, mati mati ada aturan ya, sehingga untuk bisa diparo ya, itu ini itu nopo diparo itu jadi untuk sumur anak anak itu anak sisa untuk paro anak bekinto anak suka biro iri nggak terus tidak dari itu hasil buat saya ini buat iya itu pantas saya misalnya mati terus mati buat untuk seperenam enam, untuk seperdelapan atau nggak biasa taruh taruh ada juga. Itu kelangan kue, jadi kalau duit orang pulau, tolong pulau Ya nang ora nemen lah soalnya. Mati dhewe. Lah iya ora nemen-nemen Mau nih marah ini jadi mulai kok harga sih tuh kok kecil Allah suara orang Islam gitu. Oleh sama kau ini wa yatama dalil juga itu ya apik tapi ono aturan. Mun marani itu nanti, mun ngaji tenan iki aku. Wa mangkana fakiron falyakul Waduh lah nak wali yatim fakir oleh mangan dunyane kaya yatim. Ora mlaku menah kan ya. Ayo wali yatim oleh mangan dunyane cah yatim. Dengan kabar ujung misil terus iki UMS. Dan oleh mangan uang UMS kali pitung atus sewu yatime sithik loro. Ramati menengah. Ya. karena fakiran tidak pun. Kamu aku biru ayat ini. Terus nak pas nyerahno dunia neca mau Karena aku jadi saya tepat tuh nilai lagi. Itu ada ini. Apa yang gue notaris ini? Allah kari. orang dunia nih. Terus mana nih mana Kepikiran sing ke ekstrim gitu mana itu riwayat-riwayat yang sepihak. Sebetulnya riwayat bahwa Nabi layak berkuji jinarun wala jiraman itu ya, riwayatnya ahli Itu semua ulama menentang. Semua alif hadis menentang. Karena Nabi ketika kabundut itu meninggalkan tanah Khaybar dan tanah Fatar yang dulu dikelola oleh Rasulullah untuk to'amu iyalihi sangat. Nabi itu gagah istiqot ada suasana keuangan kira-kira itu cukup setahun. Makanya kata Imam Ghazali, kata semua ulama, istighfar asumsi setahun itu boleh. Seperti yang dilakukan Nabi. Memang nanti tidak pernah punya orientasi dinasir. Tapi sebetulnya zaman itu ya dikelola model. Buktinya dikandai pangeran fa'an nalillahi khumutahu walir rasul. Ini Tetap tidak ada dalam sejarah kenabian meskipun tawakalnya tertinggi sesuatu nggak dikelola rasional itu nggak ada makanya nabi ngendikan atat fir nisful ma'isa atat fir nisful ma'isa bahwa ngatur keuangan cara baik itu bagian dari ma'isa coba sama saya gitu dunia fe ya dunia itu satu dibagi per lima ya. kalau nanti presentasi matematika kalau matematika model Quran itu kan terserah tinggal jadi misalnya pes dari awal Quran mendikan itu dibagi lima, ya dan lima. Nah dibagi lima otomatis jenis kumusil ahmad. Jadi misalnya Allah Rasul, jadi kita karuan Allah Rasul kemanan Rasul. Rasul untuk humus. Lah Rasul untuk humus itu dulu diwujudnya tanah Khaifar. Itu ada yang tidak diambil sahaja. Itu ditanami kurma jatah keluarganya. Tanah khasar. Nah, itu kemudian yang jadi peristiwa besar sampai jadi jadi hukum. Sayyidah Fatimah nanti minta itu dia Bakar supaya tanah itu dikasihkan Abu Bakar dan para sahabat meriwayatkan hadis nahnu ma'asyiral anbiya la nuratu sudah. Kita ini nabi, nabi itu tidak bisa hari, kafir dijadikan nabi sudah. Tapi kamu jangan kira Abu Bakar tidak mengelola kebutuhan Fatimah, tidak tetap diambilkan dari datanya alir Terus diambilkan data alir Terus Nomor dua, kamu jangan kira bahwa yang minta ini hanya Fatimah. Semua ahli hadis sepakat termasuk di Musnadu Ahmad. Yang minta ini termasuk Zainab, apa istrinya Nabi kayak Maimunah banyak ini. Dan menyuruh Aisyah. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Azwajun Nabi memerintahkan saya untuk meminta Abu Bakar hak miras mereka. Tentu kita tahu kan Azwajun Nabi juga tidak warisan kan. Itu sumun Wahab, nabok, Nah, kita ngira bahwa itu masalahnya Abu Bakar dengan Fatimah. Tidak, sebenarnya itu masalah Abu Bakar juga semua dengan Azwajun Nasi. Karena Azwajun Nasi semuanya juga ya dikasihkan. Jatah seberapa? Jelasannya. Tapi intinya, apapun itu, kita akan menjadi tahu bahwa Rasulullah itu dulu ya ada rasionalnya. Ketika ngelola keuangan keluarga itu, ya ada data-data pokok. Itu kut kut. Kut itu makanan pokok. Dalam konteks ini orang Arab itu kurma. Makanya Nabi tetap gaya. Nabi nak ngendikan lho takut daku bil sana Ini sesuatu yang tidak lah. Tak sambil lewat situ lah. Terung tuh sikil waktu kok walau. <laughs> Tenaga. Artinya itu kan ngendikan itu ya rawang mapan kan. Takut oh, kok senajan tuh sikil waktu bisa. Pikir kalau kita kan tidak mungkin ngomong ngomong <laughs> Sikil waktu sih senajan kan. Kan termasuk kayak gini itu kan bagi kita. Nah, ini iya, penting. Lagi pula terkenal Nabi itu kok. Makanya kata Ali hadis, ada di ahli bukti. Aneh wong itu nak riwayat hadis. Nabi dari atau nyimpen dinas kirisan. Tapi tetap rumah lo manina. Lu nak rapi popo pakai kayak kasut. Terus siapa yang nganggo Nanti Nabi terkenal lo mau berarti ya no. Nah, itu so tako. Nah dari hati itu uang itu uang paling aneh nang rumah hati. Akan saya jadi. Lalu juga. Ya aneh kan, mana nak nyerita anak lumane nabi, artinya nabi dulu kan. Iya. Tanpa orang paling rawat, kan ruang sering itu berarti dulu ya. Wah, aku otoan dia ya, udah. Kan? Lari marah ini, larat-larat tunggu jadi di rumah. Si tompo aja tapi iya ini cenderang ayat itu bingung. Wah, aku lihat sama Yurasiso, itu. ya Yurasiso. Mereka rano amwala murah Rano apa? Amwala. Eling eling ya. Terus kalau suwon mau ngaji kalau terasa. Saya pernah ikut dari pangeran di rumah. Enggak rano sosok itu. Enggak rano sosok itu. Kalau sering kontak-kontak dia. Tapi Nabi kan sangat mencintai orang miskin. Ya kita sepakat, Nabi itu sangat mencintai orang miskin. Tapi orang miskin itu bisa hidup kalau yang kaya dikelola. Nah, misalnya Bilal ditawan Umayyah, terus ketemu Ammar, ya, ketemu yang jalan ketemu Balung. Uang orang kafir, sehingga ketemu Bilal tuh. Abu Bakar. Dan itu hartanya mungkin dituku. Orang kok Nyun sewu kan dicolong mawon. <laughs> Ora Abu Bakar tekone Umayyah. Lha kenapa buat tiga? Mergo iki budakku, dulu apa aku. lagi iki kok aja budak anak tak tuku. Ya aku nek orang orang orang aku. dia ya, satu kurang aku. Ya. Ada yang selamat Nabi Bilal itu Dengan Ammar itu dunyanya Abu Bakar. Dunyanya Abu Bakar. Sahabat paling suka itu Osman. Ini marah-marah saya itu kebab. Nah, nanti kita nunggu suka dia mau kita nunggu marah. Nah, Nabi dia di mantu Bilal. <laughs> Nabi yang mantu Nabi itu Osman itu marah tak suka. Apa Nabi itu punya? yo? Itu uang lo itu munafik. Jadi biasa. Kita ngakoni semua riwayat gila ya sekarang, kita tapi mantunya nabi juga gila Terus itu tuh tapi dia coba simpul lah, mana mantu suka itu penting. Dia mau ngerasa coba simpul lah, kira kapok Dia mau coba simpul lah, kayak itu kau mati itu itu Senangannya kok simpul no, tak simpul lah, kau mau kau simpul. Kau nak riwayat tuh harus dikurangi, harus ditambah. Nabi saat itu marah, Bilal disayang, Abu Dara disayang. Tapi mantunya Nabi, Abu Dara, Abu Bilal, tapi di situ itu aja. Rasa boti molo. Oh, boti molo, nak ngono kali, boleh mati juga. Betul, iya, gue. Iya, iya, Nabi Rabu nyimpul, kalau mau sarang arangnya itu kan sama di Jakarta itu pernah kejadian ini kejadian nyata jadi ada orang fanatik sunnah jadi nak dia di tidak itu sarungan, dia nganggo sarung biasa lah, tak boleh tungkak gitu mata kaki. Orang itu langsung tahu itu gak percaya sama anda, karena anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Berkurang cingkrang, berkurang <laughs> apa? Tadi separuh ya, nah cingkrang. enak ramah, pokoknya nanti mendikan, ojo sampai junal izar, asbalan minal kapsel. Pokoknya pandangannya Nabi itu sampai asbalan minal kapsel. Tradisi kita, yang penting orang asbalan minal kapsel. Sementing tak ngikori nopo. Bolo ya, masyarakat. Cuma zaman Nabi Sugeng pun dimaklumi kalau nggak sampai ngikori masalah. Tapi kita harus sepakat kan, sunahnya Nabi itu. Nanti kalau ada ketemu kelompok ini, aku milih sunah Nabi itu seru, apa Al-Quran. Cingkrang <laughs> ya, cingkrang langsung. Disini. Nabi apal Quran darah dia apal ya, itu nabi apal Qurannya tak tiru. <laughs> Kena niru ya, itu pemeringkan. <laughs> Kan itu ya, kadang kita menemu sunnah Nabi itu milah tegang aisi, uang besok, wasi kau dilandasi. Apa yang kumurun, nasi lihadija, linasi, kumlan, Wiri Jali tetap ke kerja berapa wong lanang ya, lawalasi dikisi berapa anak. dan ikan berapa Raksas, nanti pun ada orang sekian, hajun dikisi sekian. Lima sanging perkara apa ae karo kakang ninggal sapa warisane, sapa wong tuwa. anak iku duwe warisan dirkae wong tuwa. Ya mau bola-balik nak duwe tir, bisa. Nah, Ada iki pusing. Kalau dia kan minta sebut, buat rakyat yang tersinggung. <laughs> Tapi terang diterangkan ini malah enjoy ya bisa berkinanya. <laughs> Cara Mbak Hamid untuk ngebelajar. Kenapa? Iya, Belajar. Iya. Lima tahun karo kangane gak sebab agari dari wong kolo ora robunan lan kabeh al mutawaffauna kang mati tak wal nisa lan kedhi wong wedok nasi pun de profesion profesion mataro kal walida dal akrobuna mimma sang opo kala kang sithik opo malai mal kasur wa akhir ya warisan wa akhir sing sithik jadi Quran rata bayang ngeblas ya rata bayang menapa blas mimma kala minhu awal ya akeh sithik kala ya ora diwe sopan Mati bahkan kalau bobo itu gak akhlak tuh paham. Akhirnya kan gak ono faro eh sebetulnya nanti nopo. Jalan kan gawe itu yang masuk Allah kan Nasiban kelan sekian mafrudon kang den meseno Maktuan dari den meseno kita ini kelan nyerahno isi nasib nilai marinya mari nyata idha hadoro nalikan hadir al mata ing pembagian di maring mari Sopo ulul kurba Sopo ngomong rapat Gaul karo kasih Terus wong sing unsur rapat Memang sanging wong layar itu kan orang maris teko mas. Ini tali masjid, tali ponakan teko pada ana anak kan masjid kafe. Am teko pada ana anak kan masjid kafe. Kerabat-kerabat sing teko sing ora untuk waris untuk masjid di ibnu misalnya. Tetap nak teko itu ya tidak. Walia yatama dan kali kaya timbal masakin dan boro miskin farsuku. Mongko ngeke irsi sira kafe ing kafe minggu samping iki malih yakin. Sean tegese perkara qoblal kismati durunge kimbal. Jadi kita api Al-Quran. Jadi orang bobo kan misalnya orang wong mati, sanak kadang do teko, sedurunge dibagi iku gak bobo, nak semua aja yo sanak-sanak tak sak kadang. Sayan qoblal sih Ya mau kan nak dunane aja kan yo kira-kira ya. kan yo gini gone jatahe kahya ya Bola balik tinggal itu kan mergo sih kan. Ora kena suka tenan Quran ini ning gini Ini Iki bayangannya kayak sudah tenang nanti nak kerabatnya teko pas pembagian itu itu tidak ada bagian soal kobral kisma. Kami lagi, iya. sampai toko. Kalau kalau yang naruhan kan kalau satu juta lah kan itu Dia mau kata, misalnya nak kelas naruhan satu juta gimana? Salah satu juta, tidak karim itu aku kelun saya misalnya kena ediro misalnya sumune tujuh ya tujuh berarti ibu. Misalnya mati tujuh kan jauh untuk sumun. Karena hmm. anak tidak karim itu hasil insya Allah tidak ada. Jadi nah, misalnya satu juta, kalau uang sosial orang juta kan isek sangat pulau wali juta. Ya, ya maksudnya uang sosial mau praktek pagi kali itu masih sampai anak, kanan, teko, disangoni. Intinya melok mikir warisan bagi. Jadi ini dia bertono, iya, iya, iya, etika-etika ngono. Tapi nak duit dua satu juta kan kalau orang juta satu juta kan terus kan. Tapi nak ibu eh semua orang juta, kalau nggak ngatur saya eh, wes, tuan, mau proses proses. Di jadi ngoten iki. Jadi bayangan Quran wa isral kismata ulul kurba wal yatama wal baru hukum minggu ayat an qoblal Mau nak rata tokoh rumah no, untuk rapi rumah no ini sebagai pangeran rumah no ini. tetap rata. Maksudnya itu nggak ada rata melakukan ini. Jadi nggak istighfar gini ya Allah, insya Allah. Waktu ulang kita bersudah kasih ajar Allah, ya, lalu maring poro jadi Ida kana nalikane ono sapa Allah satu sapa ahli waris si ora mencak cilik-cilik kolam kolam pengutang kang apik jaminan tegese kang apik. Perang itu melok wong kafir. Perang saja. Kalah bisa. Hmm. Kalah